Berkata Ummu Abdullah, "Ittaqun nisa." Takutlah kalian kepada para wanita. Di sini beliau akan menyebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di." Aku tidaklah meninggalkan setelahku fitnatan satu fitnah adarra 'ala rijali minan nisa' yang lebih berbahaya atas laki-laki dari umatku ini daripada para wanita. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa wanitalah merupakan sumber fitnah yang paling besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan Al-Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wa wajhu dararin nisa'i ala rijal. Dan sisi kemudaratan para wanita terhadap laki-laki. Dari mana kok? Kenapa Rasulullah mengatakan wanita itu fitnah yang lebih berbahaya, yang lebih memudaratkan terhadap kaum laki-laki? Disebutkan oleh Al-Mubarak Furi. Ma bayyanahu Al-Mubarak Furi rahimahullah fit tuhfah. Ini dijelaskan oleh Al-Mubarak Furi rahimahullah taala dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi. Tuhfatul Ahwadi ini syarah Al-Jami' At-Tirmidzi. Manasuh beliau mengatakan li'anna tiba'a kathiran tamilu ilaihin. Karena tabiat manusia itu kebanyakan dari mereka, mayoritas dari mereka itu selalu condong kepada para wanita. Tamilu ilehin Wa taqa'u fil haram li ajlihinna. Dan jatuh ke dalam perbuatan haram karena para wanita. watas alil kitali wal adawati bisababihinna. Ya. Dan yang menyebabkan terjadinya peperangan dan bermusuhan itu disebabkan karena para wanita. Ya. Jadi berapa sebab ini? Yang pertama, tabiatnya manusia kebanyakan condongnya kemana? Kemana? Kepada wanita. Nah, antum lebih mana condong? kepada wanita atau kepada harta? Hah? Condongnya lebih mana? Hah? Nikmat gak kehidupan? Punya harta tidak punya wanita? Hah? Kurang. Eh, Ya. Contohnya kemana? Nah. Watak manusia mayoritas. Kalau antum tidak mau termasuk mayoritas, antum termasuk orang ganjil loh, Nah, ya, mayoritas watak manusia itu condong kepada mereka. Ini pertama. Yang kedua, seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang haram gara-gara wanita. Kata beliau. Ya. Gara-gara wanita, kebanyakan. Nah, Watas alil kitali wal adawati dan selalu berupaya untuk melakukan peperangan dan permusuhan gara-gara wanita. ya berapa banyak orang terjadi peperangan. Sebabnya inti-intinya lah gara-gara perempuan. Nah, terjadi pembunuhan kenapa? Sakit hati. Kenapa? Fulana diambil oleh si fulan. Allahul Betul nggak ini? Hah? Tuh lihat. Ya? Ini alim yang mengatakan ini. Nah. Kemudian, wa aqallu dzalika an turaghibahum fid dunya. Ya. Dan yang lebih sedikit daripada itu, ya, dari semua ini bahwa wanita itu selalu akan mengidamkan seorang tentang dunia. Seorang menjadi ingat tentang dunia. Ini wanita. Sampai alhamdulillah salah seorang sahabat itu pernah mengatakan di hadapan Abu Bakar Siddiq, "Wallah nakat lakat nafaqal Hamzalah." Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Kata Abu Bakar Siddiq, "Wah, oh, besar sekali ini. Perkataan kamu ini sangat besar sekali. Kenapa engkau menisbahkan kemunafikan pada diri kamu sendiri?" Hamzalah mengatakan, "Iya, saya merasa saya ini munafik. Kenapa kok ketika saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengingat tentang akhirat, tentang keimanan seakan-akan iman itu bertambah. Begitu kembali kepada keluarga, hilang semua itu. Nah, yang diingat adalah dunia. Sehingga Rasulullah mengatakan saat saat ya sesaat ini sesaat ini ada waktunya kita bercerita tentang akhirat, ada juga waktunya kita berkumpul dengan keluarga. Kenapa? Karena wanita mengingatkan seorang tentang dunia. Subhanallah. Selalu digandengkan ini tentang syahwat wanita lagi yang disebutkan penyebutan tentang dunia wanita lagi tidak pernah ketinggalan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih lalu kata Rasulullah wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yang kihuha barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan ataukah wanita selalu disebutkan wanita bergandengan dengan dunia ya Padahal wanita termasuk dunia, iya kan? Kenikmatan dunia diantaranya adalah wanita. Nah, tapi kenapa disebutkan secara khusus? Karena perkataan Rasulullah ini tadi. Mataraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih memudaratkan atas kaum lelaki daripada para wanita. Wa ayu fasadin adarra min hadha. Dan kerusakan apa lagi yang lebih mudaratkan dari perkara ini? Wa inna maqala ba'di dan hanya saja Rasulullah mengatakan setelahku. Jadi Rasulullah mengatakan aku tidak meninggalkan satu fitnah setelahku. Kenapa beliau mengatakan setelahku? Lianna kaunahunna fitnatan adarra. Karena keadaan para wanita ini sebagai fitnah yang lebih memudaratkan zahara ba'dahu itu mulai muncul setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi mulai setelah meninggalnya Rasulullah baru nampak bahwa memang fitnah itu semakin besar yang semakin banyak seorang terjerumus ke dalam kemudaratan gara-gara para wanita. Sehingga sampai ada di kalangan para sahabat yang mengatakan, "Ah, kalau begitu saya larang para wanita untuk datang ke masjid." Kenapa? Karena kondisi pada pada waktu itu para wanita dalam keadaan bobrok betul. Itu pada zaman sahabat Rasulullah di zaman tabi'in. Gimana kalau mereka melihat zaman kita? Wal billah. Ya. Allahul musta'an. Qala al-Hafiz fil hadith Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam hadis ini ketika beliau mengomentari hadis ini, "Innal fitnata bin nisa'i sesungguhnya fitnah wanita itu asyaddu minal fitnati bighairihinna itu lebih parah lebih jahat dari fitnah selain mereka wa yashhadu lahu qawlahu ta'ala ya wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala dan yang menyaksikan atau menguatkan pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala zuyyida lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' telah dihiasi manusia itu cinta kepada syahwat-syahwat. Lalu setelah Rasulullah mengatakan eh, Allah mengatakan telah dihiasi para wanita apa para manusia itu cinta kepada syahwat-syahwat, maka yang dimulai dari syahwat tersebut minan nisa, para wanita. Ya, anak-anak, harta belakangan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i. Hah, terus wal mali wal banin wal qanatirul muqantara coba anak-anak diakhirkan harta-harta diakhirkan yang pertama an-nisa dulu ya fa'jalahunna min aini syahwat maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para wanita itu ainu syahwat ya syahwat semata-mata wa bada'a bihinna qabla baqiyatil anwa' dan Allah memulai para wanita sebelum jenis-jenis yang lainnya isyaratan ila annahunnal aslu fi dhalik. Ini merupakan isyarah bahwa para wanita asal yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kemudaratan. Dan asal syahwat itu adalah wanita. Nah, Waqad qala ba'dul hukama telah berkata sebagian ahli hikmah, hukama itu jamak dari hakim. Ya, Maksudnya ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana. An-nisa'u syarrun kulluhunna. Ya, wanita itu jahat semuanya. Jelek semuanya. Ya tentunya yang baik ada gitu. Nah. Ini ba'dul hukama begitu. Sebagian orang yang bijaksana. Ini bijaksana enggak ini? An-nisa'u syarrun kulluhunna. Wanita itu jelek semuanya. Ya. Wa asyarru ma fihinna. Maksudnya itu jelek semuanya bukan berarti wanita itu jelek-jelek, bukan. Ya. Tapi semuanya itu berbahaya begitu loh. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, semuanya berbahaya. Nah, Itu yang dimaksud oleh beliau. Jadi bukan dimaksud jelek semuanya, tidak. Ya. Wa asyarru ma fihinna dan yang paling berbahaya dari mereka ada mulistighna'i anhunna. Ketika seorang merasa butuh kepada mereka. Ya. Selalu diikutkan dalam suatu amalan, selalu dijadikan sebagai orang yang berperan. Begitu. Dalam setiap kegiatan diikutkan para wanita. Wah itu paling bahaya. Ya. ada istighna itu maksudnya paling butuh, sangat butuh kepada mereka. Ma'annaha naqisatul akli waddin. Padahal wanita ini adalah kurang akal dan kurang agama. Tapi kok dalam setiap kegiatan diikut sertakan. Maunya mereka itu masuk ke dalam segala bidang. Ya. Itu pabrik-pabrik kalau tidak ada wanitanya nggak laku. Menurut mereka seperti itu. Iklan kalau yang tidak dinampakkan itu wanita, menurut mereka ini kurang ser, Tidak laku. Nanti wanita yang yang akan mengiklankan. Nah, seperti itu keadaan. Apalagi dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan pemerintah. Wah, dimasukkan pula wanita. Ini lebih jahat kata beliau. Berbahaya sekali tahmilur rajula ala taati ma fihi naqsul aqli din. Ini akan membawa seorang laki-laki untuk kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang kurang akalnya dan agamanya. Kasyuglihi antolabi umuridin. Seperti seseorang akan tersibukkan dari mencari perkara-perkara agama. Yang diingat adalah dunia. Wahamlihi ala tahaluk ala tolabi dunia dan akan menjerumuskan seorang untuk terbinasa ya membinasakan dirinya untuk mencari-cari dunia wadzalika asyaddul fasad dan ini adalah merupakan kerusakan yang sangat berbahaya sekali ini yang diucapkan oleh sebagian ahli hikmah nah ya jadi itu diusahakan itu kalau ada yang mampu menghafal Hadis ini singkat mata mataraktu ba'di fitnatan adharra ala rijal minan nisa. Hadis Usama bin Zaid diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah. Dan berkata Imam Muslim rahimahullah taala, Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar telah memberitakan pada kami Muhammad ibn al-Musanna dan Muhammad bin Bashar Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Keduanya berkata telah memberitakan pada kami Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. Beliau berkata telah memberitakan pada kami Syu'bah an Abi Maslamah dari Abu Maslamah qala beliau berkata sami'tu Aba Nadrah Aku telah mendengarkan Abu Nadrah Yuhadithu an Abi Sa'idinil khudri Beliau memberitakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini sahabatnya. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu hulwah. Dunia itu manis. Ya. Manis yang menunjukkan keindahan khadira hijau nah wa inna allaha mustakhlifukum fiha dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian khalifah di muka bumi tersebut apa maksudnya khalifah ini saling mengganti antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain sebagian sudah meninggal datang lagi generasi yang baru saling ganti-mengganti begitu. Mustakhlifukum fiha. Setelah meninggal sebagian datang lagi generasi yang baru. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah di muka bumi itu. Fayanzuru kaifa ta'malun. Agar Allah melihat apa yang telah kalian amalkan. Fattaqud dunya. Nah, ini namanya zikrul khas ba'dal am. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah diumumkan. Iya kan? Pada awalnya disebutkan secara umum. Fataku dunia, takutlah kalian terhadap dunia. Lalu disebutkan lagi yang khusus. Ya. Watakun nisa, takutlah kalian terhadap wanita. Wanita itu termasuk dunia. Tapi karena berbahayanya. Sehingga disebutkan secara sendiri. Naam. Fa inna awwala fitnati bani kanat fin nisa. Maka sesungguhnya awal fitnah yang terkena pada Bani Israel itu disebabkan karena para wanita. Wallahu musta'an. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Naam. Allah sampai di sini dulu. Yang kita bacakan insyaallah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang berikutnya. Dan mungkin insyaallah Eh, kita akan menyusun jadwal karena kita akan membahas insyaallah masalah eh, siam puasa Ramadan ya kalau mau dikatakan daurah daurah itu disusun materinya dan insyaallah mungkin malam nanti apa Eh, bahasa Arab dengan Nahu, Insyaallah selama anak di sini tiap hari insyaallah.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 الله وإياكم Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada bab ittaqun nisa. Takutlah kalian kepada para wanita. Di mana di dalam bab ini Ummu Abdullah hafizahullah taala akan menjelaskan akhtar bahaya-bahaya yang menimpa kaum lelaki disebabkan karena para wanita. Yang pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan dan menyebutkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya wanita. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Bahwa dihiasi bagi manusia ini cinta kepada syahwat Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dari syahwat-syahwat tersebut didahulukan an-nisa para wanita yang ini merupakan isyarat bahwa asal syahwat tersebut adalah mereka. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu hadis Umar bin Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan ataukah karena seorang wanita yang hendak dia nikahi di sini diberikan khusus penyebutan tentang wanita padahal wanita termasuk daripada dunia tapi disebutkannya secara khusus para wanita dan dipisahkannya dari dunia. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan peringatan kepada umat ini agar berhati-hati dari para wanita. Boleh jadi seseorang secara zahir mengamalkan suatu amalan ibadah, tapi pada hakikatnya dia mempunyai keinginan dalam rangka untuk mengambil seorang wanita. Demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Usama bin Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidaklah meninggalkan setelahku satu fitnah yang paling berbahaya yang paling memudaratkan atas kaum lelaki daripada wanita. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita kembali diulangi dan dipisahkan dari dunia ini untuk memberikan tanbih peringatan agar kita berhati-hati dari mereka nah dan kalau nggak salah ikhwan kita telah sampai ke halaman yang 115 yaitu sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 27 ya selesai sampai di situ Nah, kita lanjutkan. Berkata Ummu Abdullah hafizahullah taala di dalam kitabnya. Nasihati lin nisa. Fakadzalikal mar'atu. Maka demikian pula lah seorang wanita syabihatun bisyaitan mirip serupa dengan syaitan ya nanti akan disebutkan hadisnya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa modelnya wanita itu persis dengan modelnya syaitan. Nah, tapi bukan berarti dari surahnya akan tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah yang disebarkan oleh seorang wanita. Begitu cepatnya seorang itu terkena fitnah, seakan-akan syaitan yang langsung bekerja. Likauniha disebabkan karena wanita tersebut min asbabi fitnatir rijal di antara sebab-sebab fitnah kepada kaum lelaki Qala al-Imam Muslimun rahimahullah telah berkata Imam Muslim Rahimahullah taala Haddatsana Amr bin Ali telah memberitakan kepada kami Amr bin Ali Qala haddatsana Abdul A'la Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdul A'la. Qala haddatsana Hisham bin Abdul Abi Abdullah Dustuwai telah memberitakan pada kami Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai an Abi Zubair dari Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus an Jabirin dari Jabir yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma Abu Zubair masyhur beliau meriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma dan al-Imam Muslim rahimahullah itu banyak mengeluarkan riwayat Abu Zubair dari Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'am ra'atan melihat seorang wanita Rasulullah melihat seorang wanita ketika beliau keluar dari rumahnya Fa'atam ra'atahu Maka begitu beliau melihat seorang wanita yang dimaksud di sini adalah wanita ajnabiyah. Wanita ajnabiyah. Maka ketika Rasulullah melihat wanita tersebut fa'atam ra'atahu. Maka beliau berbalik dan mendatangi istrinya. Imra'atahu wanitanya di sini yang dimaksud adalah istrinya yaitu Zainab radhiyallahu taala anha wa huwa tama'asa atan, ya dan beliau tama'asa tama'asa itu bersetubuh ya mani'atan dari kata tamanni yakni angan-angan kemudian bersetubuh dengan istrinya karena Ketika beliau keluar rumah sempat melihat seorang wanita. Yang tentunya melihat seorang wanita ini adalah merupakan fitnah. Yang akan apa memasukkan ke dalam hati seorang keinginan kepada seorang wanita. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat wanita ini, enam, eh, maka dalam rangka untuk membantah dan mengeluarkan kembali isi hatinya tersebut, keinginannya kepada seorang wanita, maka dia cepat-cepat pulang. Kembali ke rumahnya. Lalu kemudian bergaul dengan istrinya. Faqadha hajataha, maka beliau menunaikan hajatnya. Yaitu berjima dengan istrinya. Thumma kharaja ila ashabihi. Kemudian beliau keluar kepada para sahabatnya Faqala maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata sesungguhnya seorang wanita tuqbilu fi surati syaitan." Tuqbilu menghadap ke depan fi surati syaitan dalam bentuk syaitan wanita ini. Karena akan menjerumuskan seorang ke dalam hawa nafsu Bukan berarti yang dimaksud dengan bentuk syaitan yakni persis dengan bentuk tubuh dan modelnya syaitan tidak. Akan tapi dari sisi fitnah bahwa menghadap ke depannya seorang wanita yang kemudian dilihat oleh seorang laki-laki yang ajnabi yang bukan mahramnya ini akan menyebabkan laki-laki tersebut terfitnah sebagaimana syaitan begitu cepat memfitnah seseorang memberikan was-was kepada seorang wa tudbiru fi surati syaitan dan menghadap ke belakang dalam bentuk syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan maka apabila salah seorang kalian melihat kepada seorang wanita falyati ahlahu maka hendaklah dia mendatangi istrinya hendaklah dia mendatangi keluarganya Fa inna dzalika maka sesungguhnya yang demikian itu ya ruddu ma fi nafsihi. Itu akan menolak apa yang terdapat di dalam dirinya. Ketika dia melihat seorang wanita tersebut, maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau yang ketika beliau keluar kemudian melihat seorang wanita dalam keadaan seperti ini, terfitnah. Beliau cepat-cepat pulang ke rumahnya. Nah, padahal keadaan para wanita yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keadaannya tidak seperti zaman sekarang, ikhwan. Di zaman sekarang ini jauh lebih parah. Kebobrokan mereka jauh dibandingkan dengan apa yang terdapat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Kenapa Rasulullah mengatakan sinfani min ummati lam arahuma? Ada dua golongan dari kalangan umatku ini yang saya belum pernah melihat keduanya. Lalu di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu dari dua golongan tersebut wanisa unkasiatun arya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang lalu disebutkan sifat-sifatnya ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dilihat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada di zaman kita sekarang ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa banyaknya model-model yang timbul dari kalangan wanita pada zaman sekarang ini tidak terdapat di zaman Rasulullah. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan bahkan di zaman Rasulullah ketika beliau mengatakan apabila salah seorang kalian melihat kepada seorang wanita hendaklah dia mendatangi keluarganya. Ya, Padahal mungkin mereka hanya terfitnah wajah. Ataukah mungkin mereka hanya terfitnah dengan pakaian wanita saja. Ya, terkadang ikhwan dengan pakaian saja itu seorang laki-laki bisa terfitnah. Ya, melihat ada seorang wanita dengan berhijab laki-laki bisa terfitnah. Nah, mungkin dia akan berangan-angan siapa si fulana? Bagaimana keadaan dia? Dari mana saja dia? Nah, Akhirnya ini selalu akan memberikan angan-angan bahwa oh fulana ini rambutnya seperti ini, wajahnya seperti ini, akan menimbulkan angan-angan dalam dirinya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini secara mutlak. Ya, apabila salah seorang kalian melihat seorang wanita, lalu kemudian menimbulkan sesuatu dalam dirinya, cepat-cepat dia pulang. Karena sesungguhnya pada istrinya pun terdapat yang seperti persis seperti apa yang mereka miliki. Demikian dalam rangka untuk membantah fitnah, dalam rangka untuk mengeluarkan fitnah dari dari hati seorang. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah salah satu obat ya, salah satu terapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkantar fitnah dan membantah fitnah yang telah masuk ke dalam diri seorang laki-laki. Qala -laki. Nawawi fi Syarh Muslimin Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Muslim. Qala ulamau berkata para ulama maknahu makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi al isyaratu ilal hawa mengisyaratkan kepada hawa nafsu Wa du'a ilal fitnati biha dan akan menyeru dan mengajak kepada fitnah dengannya lima ja'alahu Allah taala berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan fi nufusir rijali di dalam jiwa-jiwa para lelaki minal maili ilan nisa dari kecenderungan mereka kepada para wanita ini sudah merupakan sunnatullah nah Allah Subhanahu wa taala jadikan dari kalangan manusia ini ada yang laki-laki dan ada yang wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagai salah satu sunnahnya bahwa laki-laki senang pada wanita dan mungkin pula sebaliknya. Ini merupakan sunnatullah. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan pada diri para lelaki itu cinta kepada wanita. Ya kecuali yang telah berubah dari sunnatullah yang telah berubah dari kodratnya ada sebagian di antara mereka walil tidadu binadharihinna dan merasa lezat begitu melihat kepada para wanita wa ma yata'allaqu bihinna dan apa yang berhubungan dengan mereka dengan para wanita nah apakah dengan gambarnya ataukah dengan pakaiannya ataukah dengan baunya dan seterusnya ini para laki itu mereka punya kecenderungan untuk senang kepada para wanita. Fahiyah syabihatun bisyaitan. Maka wanita dalam keadaan seperti ini serupa dengan syaitan. Fi du'aihi. Ya, dalam keadaan yakni serupanya itu dari sisi mengajaknya dia ila syar kepada kejahatan biwaswasatihi dengan waswasnya syaitan watazyinihi lahu dan dihiasinya fitnah tersebut Syaitan itu pandai untuk memberikan hiasan pada seseorang. Maka demikian pula para wanita ikhwan. Coba kita melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensejajarkan, menyerupakan antara syaitan dengan wanita. Ya, ini membuktikan bahwa para wanita itu mampu untuk menjadikan seorang itu menyimpan dengan secepat mungkin, sebagaimana syaitan mampu untuk membuat seorang itu menyimpang secepat mungkin dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yustanbatu min dan bisa diambil istimbab dari permasalahan ini annahu bahwasanya yang bagi sepantasnya lah Allah takhruja bahwa wanita tersebut janganlah dia keluar Hah? atau dia tidak keluar bainar rijal di antara para laki karena fitnah ya dalam acara apapun illa li daruratin kecuali dalam keadaan darurah nah dalam keadaan darurah diperbolehkan yang demikian selama keadaannya bukan dalam keadaan darurat kembali kepada hukum haram karena menghadap ke depannya seorang wanita adalah haram, adalah syaitan dan menghadap ke belakangnya seorang wanita adalah syaitan dalam keadaan bagaimanapun ini merupakan fitnah sehingga diistimbatkan dari sini kata beliau, jangan sampai seorang wanita itu keluar apalagi berada di hadapan para lelaki kecuali dalam keadaan darurah. Darurah seperti apa? Misalnya ada seorang yang datang untuk mengkhidbah untuk melamar seorang wanita dan untuk menawarnya Oh, yang dalam keadaan seperti ini boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan demikian Waalaikumsalam warahmatullah. Naam. Mensyariatkan demikian. Ya. Demikian pula apabila seorang wanita itu dalam keadaan sakit misalnya, maka boleh bagi seorang lelaki untuk kalau di sana tidak ada seorang wanita pun yang mampu atau yang bisa menjadi seorang dokter, ya terpaksa seorang lelaki yang apa? yang membuka auratnya tergantung dari luka mana yang terdapat di dalam tubuh seorang wanita. Tidak boleh berlebihan. Nah, tidak boleh misalnya kalau di bagian pahanya itu yang luka, semuanya dari ujung kakinya dibuka semua. Oh tidak. Harus hanya yang tergantung dari apa letak penyakitnya tersebut. Misalnya seorang wanita dalam keadaan hamil dan dia hendak melahirkan. Ya qadar Allah terpaksa mesti di operasi misalnya, ya, sesar misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh kemudian seluruh tubuh wanita itu ditelanjangi, ya. Akan tetapi hendaklah dibuka yang bagian mana saja yang hendak dioperasi tersebut. Tidak berlebihan. Apabila berlebihan, maka sudah terjatuh dalam perbuatan yang haram. Nah, ini yang namanya per perkara yang darurat, Ya. Selain itu tidak diperbolehkan seorang wanita untuk keluar di hadapan mereka karena asal daripada seorang wanita tersebut akan menimbulkan fitnah di antara para lelaki. Wa annahu dan bahwasanya yang bagi lirrajuli sepantasnya bagi seorang lelaki al-ghaddu an thiyabiha al menundukkan pandangannya ya hendaklah seorang laki itu menundukkan pandangannya biha dari pakaiannya seorang wanita. Ya. Ini yang beliau maksudkan. Apa yang nampak dari seorang wanita? Sekarang ini ada para wanita, para akhwat mereka sudah berhijab. Mereka keluar dari rumah mereka. Bukan berarti ketika mereka sudah keluar dari rumah mereka lalu kemudian mereka sudah berhijab, dengan pakaian hitam, masya Allah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian kita seenaknya bisa memandang siapa ini. Diikuti terus kemana dia hendak pergi. Lah, tetap tidak diperbolehkan. Ya, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal mar'ata tudbiru fi surati syaitan wa tuqbilu fi surat syaitan. Wanita itu menghadap ke depan syaitan, menghadap ke belakang juga syaitan. Artinya apa? Secara umum fitnah. Pakaian yang menimbulkan fitnah, ya, warnanya menimbulkan fitnah, baunya menimbulkan fitnah, apalagi wajahnya dan tubuhnya dan seterusnya. Oleh karena itu beliau mengatakan sepantasnya bagi seorang laki-laki menundukkan pandangan antiyabiha dari pakaiannya wal i'radu anha mutlaqan dan menghindarkan atau memalingkan diri dari wanita tersebut secara mutlak. Sampai di sini dulu insyaallah kita lanjutkan ba'dal asr. Wallahu a'lam.